dan tidaklah dia Muhammad Al-Ghaibi masuk maksud gaib dalam ayat ini adalah wahyu dan berita dari langit itu maksud gaib dalam ayat ini adalah wahyu dan berita dari langit memberikan ilmu dia tidaklah mau memberikan ilmunya kecuali dengan upah kalau dibayar maka mau ini penjelasan terkhusus tentang makna bimbonin kalau pakai bot Bakhil dalam artian tidak mau dalam artian menyembunyikan ilmu dan tidak mau menyampaikannya kecuali dengan diupah. Keterangannya agak berbeda dengan penjelasan di jalan lain. Kalau di jalan lain dikatakan bahasanya yang dimaksud bimbali bahkan bukanlah orang yang pelit eh, orang yang pelit dengan masalah menyampaikan wahyu saya adilu, lalu orang orang yang maksud bimbali tidak mengurangi yang dimaksud mutahab yang dimaksud zalim mutahab makanan baik Nah, kalau pakai Abi bizalim Artinya Nabi Muhammad bukanlah orang yang tambahan baik Yang bukan wahyu ditambah, tambahkan Seakan-akan delapan Tidak pula dia berdasarkan kira lain bizalim orang yang pelit dalam artian orang lelaki. punya tadi, cara lain, pelit yang pakai bot, artinya pelit sehingga orang lelaki. Ya, ini agak berbeda dengan keterangan keputusan di sini yang dimaksud dengan pelit dalam artian tidak mau bagi-bagi tidak mau menjelaskan ilmunya kecuali kalau dilepai oh, dibayar gitu maka wali Allah orang yang tepat adalah orang-orang yang mengajari Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Muhammad dan berhenti dari apa yang dilarang oleh Muhammad dan mereka mengajari Muhammad dalam perkara-perkara yang Nabi Muhammad telah menjelaskan pada umatnya supaya umatnya mengikutinya. Perhatikan mereka mengikuti Muhammad dalam perkara-perkara yang Nabi Muhammad menjelaskan supaya umat yang mengikuti mengikutinya. Artinya tidak semua kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diikuti sebagaimana telah dijelaskan para ulama. Ya. Oleh dijelaskan para ulama di yang jadi hak khusus Nabi Tidak eh, boleh diikuti itu adalah ya maka itu bukan satu hal yang harus diikuti <clears throat> fayu'ayiduhum maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menolong mereka wali-wali Allah ini dengan mereka waruhin minhu dan negeri itu ada dua bentuk boleh jadi sebagai bentuk hujah ya, menunjukkan kebenaran kebenaran Islam atau karena hajat kaum muslimin demikian juga kaum wali itu ada dua macam boleh jadi kaum malik ini sebagai mahajatul din sebagai hujah terhadap orang-orang kafir, terhadap orang-orang yang tidak menerima Islam sebagai hujan tentang benarnya Islam atau karena kebenaran kaum muslimin. Kemudian karomah para wali Allah hanyalah ter, hanyalah terjadi dengan disebabkan karena mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. karena itu karomah pada hakikatnya adalah termasuk mujizat Rasul. Kemudian Seterusnya dia mencontohkan menyebutkan contoh-contoh mukjizat Rasulullah. Di antaranya adalah yang mulai Dan footnote dikeluarkan oleh Muslim, sahabat Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Anak, Allah dilihatkan oleh Muslim saja terdapat itu Ibnu Umar demikian juga kikil yang ada di telapak tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertasbih mengkata hakim riwayat tentang hal ini atas Sa'id diriatkan oleh Tabrani di Mujam kata Al-Hisami Ibn Imam Zawaid dalam rawinya ada seorang perawi yang baik itu Muhammad bin Abi Humaid demikian juga pernah beberapa pohon mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berjalan mendatangi Nabi ya, membelah tanah mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana dihidupkan oleh Muslim dari Jabir demikian pula ya, lepas kurma atau petang kurma menangis petang kurma yang biasa Nabi pakai untuk berdiri pada saat menyampaikan khutbah Jumat di masjid kemudian setelah Nabi punya mimbar tidak lagi dipakai maka sejak Nabi tidak memakainya maka pada saat Nabi tidak memakainya ke rumah ini menangis dan suaranya didengar oleh semua orang. Yang tangisan yang keras dan semua orang yang di masjid mendengar suara ini. Kata para ulama, ya, mukjizat ini yaitu tangisan batang kurma ini ini lebih hebat daripada mukjizatnya Isa. yang menghidupkan orang yang mati beribadah karena orang ini memang hidup dulunya jadi hidup lagi ada ini aslinya mati masih di situ bisa nangis dan yang lebih hebat daripada mukjizat Isa ya, dia telah Bukhari dari Jabir bin Abdullah dan dari sahabat Abdullah bin Umar Demikian juga Nabi bercerita pada saat malam Mi'raj tentang gambaran Baitul Maqdis. Dijelaskan oleh Bukhari dan Muslim. pagi hari setelah Nabi pulang dari Isra dan Mi'raj, Nabi bercerita pada orang-orang Quraisy baru saja mengadakan perjalanan semalam mengadakan perjalanan ke Betul Maqdis, ke Aqsa, kemudian ke langit, kemudian pagi sebelum pagi tiba sudah pulang maka orang-orang Quraisy mengatakan dan mereka tahu bahwa Nabi Muhammad belum pernah ke Aqsa pernah ke Baitul Maqdis maka Allah Subhanahu di kana dari Ba'dal Fajr sampai Isya pengisi tunggal pengisi tunggal fil kitab aziz dan Nabi mendatangkan Al-Quran Allah alam maksudnya Pemislu taksir ta'am syarab Dan semisal cerita tentang Nabi banyak makanan dan minuman Berulang kali Dalam kali yang sangat banyak disebutkan bagaimana Nabi membuat kenyang pada saat orang kondak seluruh pasukan dari satu ya, periuk satu alat masak ya, periuk ya bisa Indonesia periuk juga ya. kuali satu kuali berisi makan dan kuali tersebut tidak berkuat sedikit pun isinya. Demikian pula Nabi memberi minum al pasukan pada saat perang Khaybar ya, perang dari tahun 5 Hijriah. Perang Khaybar dari tahun 7 Hijriah. Min mazasati ma'in dari air semua diminum semua pasukan minum sehingga tidak ada lagi yang haus, namun airnya juga tidak berkurang. Demikian juga hadis Ummu Sulaim yang terkenal yang isinya semisal itu. Walau masa tatkala para sahabat punya keinginan untuk menyembelih ruh kendaraan karena kehabisan bekal makanan, hanya ada niatan untuk menyembelih abu kendaraan, onta, semua yang dimanfaatkan punggungnya tunggangi boleh jadi ya otak atau, eh, kuda maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan sisa-sisa bekal yang ada lalu berdoa kepada Allah berdoa kepada Allah dan masing-masing mengambil jatah ternyata sama fakir kaum illa man mala'a bi'a'a maka tidak ada satupun yang tersisa kecuali semua sudah memenuhi wadahnya dengan makan Demikian juga Nabi pernah memenuhi wajah-wajah makanan pasukan pada saat perang Tabuk kita tahun 9 Hijriah yang merupakan perang terakhir yang Nabi lakukan. Minta amin qalil dan makanan yang sedikit. Dan ternyata makanan tersebut juga tidak berkurang pada jumlah pasukannya ketika itu jumlah pasukan pada saat perang Tabu salah sinar kali. Okay. Tidak pernah lagi Rasulullah terhadap dan lapangan tampuk itu 30 ribu. Dan muncul air Minjaini Asafi'i di sela-sela jari-jari Nabi Marah muta'adidah Berulang kali, berkali-kali Sehingga air tersebut mencukupi Seluruh manusia bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Misal dalam peperangan Hudaybiyah tahun 6 Hijriah. Para sahabat ketika itu yang diberi minum air yang muncul dari dari dari kurang lebih 1400 atau 1500 orang. Demikian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengembalikan memulangkan yang bertanya. Dalam hal ketika matanya itu keluar dan turun ke bawah. Jadi bola matanya, bola mata petaka itu salah satunya turun ke bawah sampai ke pipinya. Salah turun ke bawah, salah hati sampai ke pipinya. Salah jahat. Asal ini. Maka nanti pulangkan ke tempatnya maka kembalilah mata tersebut asalah ini dan jadilah dia mata yang terbaik dan dua mata yang ada malah setelah setelah itu malah ini lebih lebih awas, lebih terang, lebih tajam daripada sebelahnya. Demikian belas ketika Nabi Muhammad SAW untuk membunuh orang yang sudah selama ini diutus untuk membunuh Ka'ab bin al kosong-kosong. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi makan dari sahabat batin. to maksudnya menyebar ya. maksudnya ya, ya kalau bahasa Jawanya dipelitili ya. apa dipelitili bahasa Indonesia kalau jagung ini satu ini batang jagung nah ini kemudian di ya, nah itu dipelitili namanya Tahu bahasa Indonesia jagung nah itu kemudian diginikan sehingga akhirnya copot nah, itu namanya diberi tili maka Nabi Nabi seperti ini wajah ala ibadah kemudian Nabi sebab ya. maka tadi kurmanya itu masih di kemudian diberi tili gitu. Paman Nabi Rasulullah Sallallahu Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan di antara perikilan kurma tadi, Nabi Utali. Setelah ditebak, Nabi Utali jalan. Semua kepala yang jatuh dan Nabi berkata pada sahabat Jabir bin Abdullah jaddi lahu jidri lahu ya. akal untuknya ya. Fafamu asalasina wal kham Kemudian Jabir memberikan kepada orang tersebut 30 puasa, Wafat sudah sebata atau Dan yang tersisa Ternyata tersisa 17 puasa. Padahal aslinya kuat dari 30 puasa banyak. Oleh karena itu yang kita tidak mau. dilihat kuat. Masa saya, saya suruh ngambil rumah dan lunak. Tidak mau. Jadi Nabi berpilih kemudian Nabi putri, Setelah itu jadi ditimbangkan untuk Yahudi tersebut sudah 30 masih sisa 17. Pemikul hada kecil dan kisah-kisah semacam ini yaitu menjadi diskusi yang luar biasa yang kami lakukan tentunya pada waktu aku sudah pernah mengumpulkannya dan tak kumpul kondisi ada seribu mujizat itu seribu kejadian luar biasa namun mujizat di sini kata-kata mujizat yang dipakai oleh Islam ini berbeda dengan mujizat tetap istilah terus istilah Pak Udenas ya, saya katakan istilah karena mukjizat itu tidak ada dalilnya. Istilah mukjizat itu tidak ada di Quran, tidak ada di Sunnah. Istilah yang ada di Quran itu ayat. Bagaimana dikatakan oleh Muhammad Rasulullah di Sarab Tidak ada istilah mukjizat itu ada dalilnya. Islam bukan? Bukan. Kondisi dan kondisi itu khusus yang maklum tantangan serta lagi pula yang kali nggak jadi pilih. Eh, jadi orang gila. Ya. Maksudnya udah mengucapkan subhanallah dan subhanallah. Demikian juga sahabat Ibn bin Basak dan usai bin Hudair Keduanya pernah meninggalkan Pulang meninggalkan rumah Nabi SAW makan ternyata malah bukannya kurang lebih, banyak. Maka Abu Bakar memandangi makanan yang berubah menjadi lebih banyak ini diberikan ke istrinya. Faidah dia lebih makanan ternyata lebih banyak daripada sebelumnya. Akhirnya makanan yang lebih banyak ini dibawa oleh Abu Bakar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka datanglah menghubungi makan ini apa kasirun sejumlah orang yang banyak fakal minat dan semua mereka makan dari Demikian juga kisah eh, sahabat Ubaid bin Ali. Hingga ini tertawan ditawan oleh orang-orang musyrik di Mekah, muka Allah memuliakan Mekah dan dia ini diberi Eh, anggur dan memakannya Walaupun di Makkah padahal ketika itu di Makkah tidak ada anggur Jadi saya dijelaskan oleh Bukhari dari sahabat Abu Hurairah Jadi beliau ini pergian kemudian ada orang yang kemudian menangkap beliau lalu dijual semua orang-orang muslim buka kita jutawan dibagikan dalam satu rumah satu ruangan dan diikat nah, dan diikat nah, yang punya rumah pemilik tempat salah seorang ketika cinta para sahabat sebagai Nabi Sallallahu Jangan tak Muhammad mengatakan posisiku Seandainya dia tertusuk dulu secekap Aku tidak rela Kemudian Amir sumur itu ya, tali ember tali ember untuk mengambil air yang warnanya putih tergantung bulan nah. Airnya dia minum dari ember tersebut sampai hilanglah hausnya dan beliau Ummu ini tidak pernah lagi merasakan haus di sisa umurnya. Dan Riat ini dalil bolehnya wanita safar sendirian dalam kondisi darurat. dari siapa-siapa, ada mahal, ada yang lain. Ini boleh. mengantarkannya dalam waktu di pada tempat tujuannya. Dan ketika dia tidak berusaha dengan sempurna, dia mengau beberapa kali seakan-akan tanda selama jalan. Kemudian ada seorang sahabat Asmara bin Malik. Dia adalah seorang sahabat yang jika makam Allah, jika berdoa kepada Allah, maka pasti Allah kabulkan doanya. Dan jika perang itu sedang panas-panasnya di alam kaum muslimin dalam jihad, maka banyak kaum muslim mengatakan pada sahabat bahwa bahwa berdoa, lah Maka Barak berdoa, wahai aku, aku e, berdoa kepadamu, aku mohon kepadamu supaya engkau berikan kepada kami pundak-pundak mereka orang-orang kafir biar dengan mudah kami tebas tanya-tanya mereka Ya Allah, tetapkanlah tidak mudah tinggal kami jika kami tidak terbasi aja. Fa'in hajibul adu maka kalahlah musuhnya orang-orang kafir. Dapatkah kompetisi ya? Dapat orang tidak? asyik berdoa. Aku mohon kepada Muwairahku agar kau berikan kepada kami budak-budak mereka dan dalam kau jadikan aku sebagai orang yang khusus sebagai syahid pertama kali maka diberikanlah budak-budak mereka atau mereka orang-orang kafir itu kemudian menyetorkan budak-budak mereka untuk dibunuh dan ditebangi dan tertunda atau lebih syahid. Jadi ketika Khalid bin Walid satu ketika beliau mengepung di Sunan satu benteng yang sangat kuat Kemudian orang-orang kafir di balik benteng tersebut mengatakan kami tidak mau masuk Islam sampai alkohol dan minum racun dan itu tidak membahayakan diri beliau sedikit pun maka tidak meminum anti racun. Kata muhakim, sahih dan Nabi Arab dan Rasul dalam ucapannya. Kemudian saat Nabi wafat ada seseorang yang makbul doanya, mustajab doanya. Setelah dia beliau berdoa kecuali pasti dikabulkan. Dan beliaulah yang mengalahkan tentara Kisra dan menaklukkan Irak. Ya. Demikian juga Umar bin Khattab radhiyallahu tatkala melihat pasukan dia mengangkat panglima pasukannya adalah seorang yang bisa mengenal syariah. Maka pada saat Umar berkhutbah di atas mimbar di khutbah Jumat, mulailah dia berteriak, "Beri syariah, berlindunglah ke gunung, syariah, berlindunglah ke gunung." Apakah Imam katakanlah utusan dengan pasukan tersebut setelah selesainya pasukan maka uh, eh, pasukannya syariah itu ada salah satu darinya kembali ke Madinah kemudian bertanya kepada Khalifah wahai Amirul ini kami berjumpa dengan musuh kami kemudian mereka mengalahkan kami ternyata tiba-tiba kami mendengar satu suara gunung di terbunuh Isaria ke gunung maka kami berlindung perlindungan kubu-kubu kami ke atas belum maka Allah Subhanahu wa taala akan mereka. Dilihatkan oleh pihak dalam dari Ibnu Buah, Ibnu Asakir dari Ibnu Umar kata Al-Ghani di Sahihah tidak ada satupun dari jalur-jalur hadis ini dari ketua yang sahih kecuali jalur Ibnu Hajlan Namun lain fiha tidak ada dalam jalurnya Ibnu Ajlan tidak ada di sana keterangan bahasanya Umar berteriak wa yusariya belilah ke gunung jadi karena tidak ada penjelasan kalau tentara mendengar seruan eh, Umar dan menang dengan seperti itu artinya ini sahih sebenarnya dia sahih namun tidak ada cerita tentang masalah terian kepada syariah. Nah, yang terian pada syariah itu eh, riaknya tidak sahih kata Albani di Sayyid. Eh, di Sayyid. Dan ketika ada seorang perempuan bernama Zulairah disiksa oleh Islam karena dia masuk Islam. Bila karena Allah Islam dan tidak mau kecuali Islam dan buta dia ya. dan setelah itu dia buta maka orang-orang musyrik berkomentar tidaklah yang melimpahkan bahaya pada matamu sehingga jadi buta kecuali karena mata dan uzza marah kepadamu mereka mengatakan, mereka mengatakan kamu ini jadi buta itu gara-gara dan uzza marah kamu nggak mau nyembah Lata dan Uzza sehingga hilang mata Karena ini kan kita apa-apa musyrik jika terjadi bencana kepala pasar untuk menghubungkan dengan tuhan-tuhan mereka. Wah ini karena ini Rokidul ini nggak bisa sini maka ya, dia oh maka demikian dan demikian. Kalau maka Zulaiha mengatakan kalau Eh, sekali kali tidak boleh demi Allah ini bukan perkara lapan maka Allah bantah kata mereka dengan Allah memberikan pandangannya sehingga bisa melihat lagi bukan sebenarnya perkataan eh, mereka tidak Demikian juga Sa'id bin Zaid seorang sahabat Nabi pernah mendoakan jelek kepada seorang perempuan bernama Arwa bintil Hakam. Hanya putar mata tidak awal ketika dia berdusta ya, eh, atau Zaid bin Zaid atau Sa'id bin Zaid berkaitan dengan terjadi tuduhan dia menuduh bahasa ini dengan tanah miliknya pada who dengan kuda-kuda kuda-kudanya kalau cuma sungai airnya ya kecil agak deras dan nggak tinggi bisa dilihat pakai kuda ini semua susah dua tinggi tapi selalu pakai kuda akhirnya apa dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala akhirnya lewatlah mereka semua dia dan anak buahnya dengan kuda-kuda mereka berjalan di atas air atau bukan berjalan di atas air berjalan di atas nggak atas atasnya air namun ya eh, di dalam air kakinya itu di dalam air ya. wa mastalah dan tidaklah basah turun pelana-pelana kuda-kuda mereka jadi kakinya itu masuk ke dalam air. Tapi ya cuma sedikit sehingga Kelana saja tidak basah. Dan dia berdoa kepada Allah supaya orang-orang musyrik tidak melihat jasadnya atau mereka eh, atau mereka orang-orang tidak melihat jasadnya jika dia mati maka orang-orang pun tidak menjumpai ada jasadnya ya, beliau ini al ini Yeah.